بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-34 yang kita beri judul siapa yang mengurus proses memandikan jenazah. Yang lebih utama hendaklah yang mengurusi proses memandikan mayit adalah orang yang paling mengetahui sunnah memandikan dari kalangan orang-orang terpercaya. Jadi yang lebih diutamakan adalah orang yang mengetahui ilmunya tentang itu. Terpercaya dan juga amanah dan juga adil. Maksudnya soleh orang soleh khususnya bila dia berasal dari keluarga dan kerabat mayit. Jika dia berasal dari kerabat keluarga mayit maka dia yang lebih diutamakan Karena orang-orang yang memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari keluarga beliau seperti Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga lainnya. Jadi ini yang lebih diutamakan. Orang yang soleh, orang yang amanah dan juga mengetahui ilmu tentang itu. Terutama jika dia dari keluarga semayit, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dimandikan oleh keluarganya yaitu Ali bin Abi Talib. Orang yang paling berhak memandikan mayit adalah penerima wasiat yang diberi wasiat untuk memandikannya. Ini uh, seperti kita bicarakan pada materi sebelumnya, orang yang paling berhak memandikan mayit itu adalah orang yang diwasiatkan mayit tersebut. Jika mayit umpamanya sebelum meninggal dunia atau pada masa dia hidup, dia berwasiat. Jika nanti saya di eh, waktu kemudian saya meninggal dunia, saya ingin yang memandikan saya adalah si fulan maka yang lebih berhak memandikan dia adalah yang diwasiatkannya itu. Kemudian jika tidak ada wasiat, yang lebih berhak adalah bapaknya kemudian kakeknya ke atas, bagian ke atas ya. Al-usul sebagaimana kata para ulama al-usul. Asal kita dari bapak. Jika tidak ada bapak maka kakek kita umumnya. Kemudian kerabat laki-lakinya yang paling dekat, lalu kerabat laki-laki yang lebih dekat daripada setelahnya. Kemudian keluarga dari kalangan Daul Arham. Maksudnya apa? Jika tidak ada ke atas sama bapak, kakek, boleh juga ke bawah. Anak kita umumnya yang memandikan kita jika kita meninggal dunia boleh. Atau ke samping paman-paman kita atau saudara-saudara kita juga boleh memandikan kita. Jika kita laki-laki umumnya. jika perempuan seperti itu juga kakek, nenek umumnya. Ibu ke bawah umumnya anak perempuan yang meninggal tadi boleh juga. Kemudian yang mengurus proses memandikan mayit eh, laki-laki wajib kaum laki-laki. Di sini jelas ya. Dan yang harus mengurus proses memandikan mayit perempuan wajib kaum perempuan. Jadi yang jika si mayit laki-laki yang mengurusinya adalah laki-laki. Jika si mayit wanita yang mengurusinya adalah wanita. Boleh yang mengurusi laki-laki jika itu istrinya wanita. Begitu juga sebaliknya. Dan suami istri dikecualikan dari ketentuan tersebut. Mereka masing-masing dari keduanya berhak memandikan yang lain berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sangat terkenal ya disebutkan di sini lau kuntu astaqbal astaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i artinya adalah Seandainya aku tahu perkara aku di awalnya yang aku ketahui di akhirnya, saya tidak ada yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain istri-istri beliau. Eh, Dan ini atau hadis ini, eh, bisa kita pahami bahwasanya seorang wanita boleh dimandikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada umat Mukminin eh, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan laumittu laumitti maksudnya laumitti qabli la tuki wa tuki artinya kalau kamu mati sebelumku kata Rasulullah menyebutkan kepada Aisyah ummul mukminin niscaya akan uh, aku benar-benar memandikanmu dan mengkafanimu nah, di sini juga jelas seorang suami boleh memandikan istrinya dan juga mengkafani istrinya Asma bintu Umais memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Asma jelasnya eh, istri Abu Bakar radhiyallahu anhu memandikan khalifah Abu Bakar ketika beliau meninggal dunia. Sedangkan orang yang mati syahid karena perang tidak dimandikan. Di sini ada pengecualiannya. Jika seseorang itu meninggal dalam keadaan syahid, Eh, berperang dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir dan dia meninggal dunia maka dia tidak dimandikan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatla Uhud an yudfanu fi thiyabihi wa lam walam wa lam yusalla alaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para syuhada Uhud dimakamkan dengan mengenakan baju-baju mereka dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi jika dia uh, syahid tidak dimandikan uh, dan juga tidak dikubur, tidak dikapani, maksudnya dikubur ya, tidak dimandikan eh, dan juga tidak disolatkan. Demikian pula mereka tidak perlu dikapani dan tidak perlu disolatkan. Akan tetapi mereka langsung dikubur dengan pakaian mereka sebagaimana dalam hadis di atas. Jelas. Kemudian eh, muncul permasalahan janin yang gugur yaitu janin yang lahir dari perut ibunya sebelum waktunya laki-laki atau wanita bila sudah mencapai umur 4 bulan maka harus dimandikan, dikapani dan disolatkan karena janin setelah 4 bulan telah menjadi manusia. Nah, di sini ya, jika uh, janin yang gugur tersebut sudah berumur empat bulan ya, empat bulan, maka ruh sudah ditiup. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur. Jika sudah empat bulan ruh ditiup. Uh, jika keadaannya seperti ini, maka dia tadi itu di disolatkan, dimandikan dan uh, sejenisnya. Namun jika mayit tersebut yang gugur bayi tadi di bawah umur 4 bulan maka tidak ada kewajiban bagi kita atau tidak ada syariat bagi kita untuk uh, melakukannya sebagaimana mayit-mayit dewasa tidak cukup langsung dikubur tidak disolatkan tidak dimandikan dan sejenisnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita melangkah ke bagian yang ketiga, hukum mengkapani dan tata caranya. Mengkapani mayit hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berihram yang jatuh dari untanya. Di sini Rasulullah mengatakan wakafinuhu fi thawbain. Rasulullah mengatakan kapanilah dia dengan mengenakan atau menggunakan dua helai kain, dua lapis kain. Yang wajib adalah menutup seluruh tubuh. Lalu bila tidak didapatkan kain yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali baju pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya ditutup sedangkan kakinya ditutup dengan pohon izkir berdasarkan ucapan khabab tentang kisah mengkapani Mus'ab bin Umair uh, radhiyallahu anhu. Jadi hukum asalnya adalah mengkapani e, orang yang meninggal atau mayit itu menggunakan e, kafan atau kain sejenisnya menutupi seluruh tubuhnya. Jika tidak cukup, maka kita tutup bagian kepalanya sampai daerah kakinya yang bisa tertutup dan sisanya ditutup dengan uh, izhir ataupun hal-hal uh, yang lain yang bisa menutupi itu. Ini berdasarkan uh, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rizlaihi min al-idkhir. Eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tertutup dengan pohon idkhir. Ini adalah keadaan Mus'ab bin Umair ya. Eh, dia tidak memiliki kain kapan, hanya bisa menutupi sampai Eh, daerah kakinya dan sisanya ditutup oleh uh, pohon idkhir. Pohon idkhir itu adalah sebagaimana disebutkan di sini jenis tumbuhan ilalang. Uh, baunya wangi biasa digunakan untuk atap rumah yang diletakkan di atas kain. Namun benda apa saja yang bisa menutupi itu boleh kita gunakan. Kemudian mayit laki-laki yang berihram tidak boleh ditutup kepalanya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang yang haji ihram dia ya, meninggal dunia ataupun umrah uh, kemudian kita tidak menutupi bagian kepalanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan wala tukhammiru ra'sahu. Janganlah kalian tutup kepalanya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Uh, Mengkapaninya harus dengan kain yang menutupi tidak memperlihatkan kulit transparan atau transparan ya. Jadi kita mengkapani mayit itu dengan kain yang bisa menutupi uh, anggota tubuhnya tidak transparan. Karena ada bentuk kain jika kita pakai bagian dalam yang di tubuh kita itu nampak. Jadi itu tidak boleh kita gunakan. Jadi dengan kain yang bisa menutupi. Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakainya sehari-hari karena tidak boleh membebani mayit dan ahli waris. Eh, jadi dianjurkan bagi kita untuk Memakai kain kafan itu adalah kain-kain yang biasa dipakai oleh mayit tersebut. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada berbentuk kain kafan dan sejenisnya. Sunnahnya mengkapani mayit laki-laki dengan tiga helai kain putih dari katun ya. Disunnahkan tiga. E, kalaupun tidak ada satu helai kain pun itu tidak mengapa. Kain-kain tersebut dibentangkan dan ditumpukan satu sama lain. Lalu mayat diletakkan di atasnya dengan telentang kemudian bagian ujung atas kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dari kain mayit. Kemudian kain sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua, kemudian helai kain yang ketiga, kemudian kain yang melebihi kepala mayit diikat. Lalu diletakkan kain uh, lebih di sisi kepalanya kemudian diikat. Lalu bila kelebihannya masih panjang, maka diletakkan di sisi eh, kakinya juga. Lalu diikat karena ikatan itu lebih menguatkan kapan berdasarkan ucapan Aisyah Ummul Mukminin. Jelas ya. Eh, jadi kita letakkan mayit di atas kafannya ya. Kalau dia tiga lapis laki-laki umpamanya. Yang pertama, yang pertama dulu kita balutkan. Yang kain arah kanan ditarik ke sebelah kiri dan begitu juga sebaliknya. Kemudian diikuti kapan yang kedua, ketiga. kemudian jika ada yang lebih di bagian kepala kita ikat dan kita balut ya, kita balut dan begitu juga di bagian kaki. Ini berdasarkan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin jududin yamaniyah." Laisa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idraja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapani dalam tiga helai kain putih suhuliyah baru dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju dan tidak ada serban. Beliau dibungkus di dalamnya tiga lembar kain kafan putih. Jelas ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikapani tiga helai kafan. Tidak dibentuk model baju dan juga sebagainya sebagaimana dilakukan Nah, kebanyakan orang-orang saat ini. Akan tetapi, kalau mereka melakukan seperti itu, itu sah-sah saja. Tapi yang lebih afdol adalah kita mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikapani dengan tiga helai kapan putih ya, nah, dan tidak ada berbentuk baju, semuanya berbentuk kain. Nah, dan Rasulullah dikapani seperti itu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min thiyabikum al fa innaha min khairi thiyabikum Wakafinu fiha mautakum. Artinya, pakailah pakaian kalian yang putih. Karena ia termasuk pakaian terbaik kalian. Dan kapanilah mayit-mayit kalian dengannya. Jadi, sangat dianjurkan bagi kita untuk memakai pakaian warna putih. Dan juga uh, bagi mayit nanti ketika meninggal dunia, dipakaikan juga kapan warna putih. Mayit wanita dikapani dengan lima lembar kain katun. Jadi wanita lebih banyak ya, lima Kalaupun tidak ada lima karena keterbatasan umpamanya, uh, maka di, dibolehkan. Akan tapi diusahakan uh, dibalut dan menutupi semua anggota tubuh mayit tersebut. Terdiri dari kain sarung, kerudung, baju dan dua lembar kain panjang. Anak laki-laki cukup satu helai dan boleh juga dibungkus dengan tiga helai kain, sedangkan anak perempuan dikapani dengan satu baju dan dua helai kain. Sini jelas muallim menyebutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya laki-laki yang afdal adalah tiga kemudian wanita adalah lima uh, lembar kain untuk mengkapaninya. Kemudian kita melangkah ke bagian keempat. Hukum salat jenazah dan juga dalilnya. Apa hukum salat jenazah? Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya adalah jika ada dilakukan sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu sudah gugur bagi muslim yang lain. Sebagaimana disebutkan di sini, bila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mayit laki-laki yang memikul tanggungan hutang. Sallu ala sahibiku. Solatlah kalian uh, maksudnya solatkanlah sahabat kalian ini. Jadi para fuqaha menyebutkan jika orang yang memiliki hutang dan juga orang pelaku maksiat tidak melakukan solat sangat dianjurkan bagi ulama dan juga orang yang alim dan juga para pemimpin tidak mensolatkannya akan tetapi kaum muslimin yang awam disuruh untuk mensolatkannya dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, saat Najasyi ya, meninggal dunia Rasulullah mengatakan inna akhan lakum qad mat faqumu fasallu alayhi artinya adalah sesungguhnya seorang saudara kalian telah wafat maka berdirilah dan salatlah maksudnya salatkanlah dia maksudnya salat gaib kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hukum asal dari solat jenazah adalah fardu kifayah. Namun ada beberapa catatan di sini bahwasanya para fuqaha berselisih pendapat dalam hal mensolatkan uh, para syuhada. Mensolatkan para syuhada. Ada yang mengatakan wajib ataupun tidak wajib. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah mensolatkan para suhada hukumnya tidak wajib. Jadi para suhada itu tidak dikafani, tidak dimandikan dan juga tidak disolati, akan tapi langsung di, dikuburkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini di perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, hanya uh, disebutkan dalam hadis mensolatkan pamannya Hamzah, sedangkan suhada yang lain tidak. Dan juga hukum mensolatkan uh, janin yang gugur. Hukumnya juga tidak tidak wajib atau tidak fardu kifayah. Akan tetapi memang kita di uh, dianjurkan untuk melakukan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan juga dimudahkan mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.